kita meneruskan kembali kajian tajwid kita ya. Eh, banyaknya masukan-masukan untuk mempelajari tajwid secara kafah. Secara lengkap, secara sempurna, tidak terpotong-potong. Biar memberikan, menambah gambaran. Hmm, ya Ada gambaran, ada kesimpulan yang bisa di, disimpulkan secara utuh. Karena dari sumber-sumber yang lengkap gitu kan. Baik Ibu dan Bapak, bukunya dipersiapkan. Banyak kemarin yang SMS, Pak Ari bukunya bisa didapat di mana? Silahkan ke rumah yatim ya. Di rumah yatim buku ini banyak. Di toko-toko buku juga banyak. Pelajaran tajwid ditulis oleh Al Masud Syafi'i, diterbitkan oleh eh, PT MG Semarang. Silahkan ya. Ini bukunya tipis, tapi banyak orang yang pinter dengan buku ini. Alhamdulillah Allah pintarkan melalui buku ini. Jadi silahkan yang membutuhkan AI Uba juga silakan ke rumah yatim ya di rumah yatim sudah ada saya bikinkan sidiknya kasetnya belum karena belum belum sempat ya insyaallah mungkin pekan-pekan ini sudah bisa dibuat karena banyak ingin yang berlatih itu karena banyak manfaat yang didapat dengan belajar AI Uba makhraj iya kan selain makhraj juga dari dari pelajaran itu didapat? Hmm, pelajaran tajwid iya, panjang dan pendek iya, cara baca yang benar juga iya di situ. Kemudian juga belajar lagu. A i u ba, gitu kan? Nah, itu kalau ala bisa kan karena biasa. Ibu belum biasa tuh karena belum belum biasa ya. Belum bisa karena belum biasa. Coba dibiasakan tiap hari. Berlatih makhraj sambil bercermin. A i u ba أن أنئأن من المؤن مئيئا أنئا بابي بوباب بوبا بني بابن من المبن مبيبا بني با تاتي توبت Tuta. Tuh, tu-nya matobi, italnya ikhfa. Nun mati ketemu tak. Tuta tanitat hamas. Tuta tanitat naminal mut limatita tanita. Sasi subas سوسا سنسسن من المسلم سيسا سنسا جاجي جوبج جوجا جري ججن من المجرم جيجا جنجا حاحي حوبه حوحا حنحه من المحن محيحا حنيحا dua fata dibaca satu jika dihentikan mad iwad itu ya jadi belajarnya enak jadi semua kalangan bisa dapat anak-anak yang baru belajar sepuh yang memang baru belajar terlambat ini kan kayak kayak mudah eh, saya belum bisa cepat itu ya nggak apa-apa pelan kayak gini kho khi khu bah hu khon khani khakh naminal mukh ni makhi khon khani kha Itu kan? Pelan orang baru belajar baca, nah enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak, itu kan? Itu Paris saya baru 60 tahun baru sadar, Ini enggak apa-apa, berarti baru bangun. Ayo mari gitu. Jadi kalau udah bangun jangan tidur lagi nanti kesiangan. <laughs> Gitu. udah tidur lagi jam 2 Masya Allah, ah baru jam 2, ah tanggung, mau salat malam terus sebentar, mau sahur sebentar. Tidur lagi, eh akhirnya kesiangan kan. Jadi kalau sudah bangun, sudah ada hidayah, mari terus gitu ya. Cari hidayah, cari belajar, lengkapi ilmu yang ada. khubakh, khokh, naminal khon nah, Gitu kan? Khokhi khubah Khukhan khani khokh Naminal mukhni makhikhan khani khah Dan didubad Duda dani dadana minal mudni madida dani da dadi dubad دودا داني دادنا من المدن مديدا داني دا Kalau dicermati uh, nyanyi itu kan ada beat-beatnya, ada biramanya, ada ketukannya sama. Quran itu enak. Zainul Quran biaswatikum. Hiasi bacaan Quran dengan suaramu yang indah. Tapi jangan pakai jangan titik di situ tuh baru koma. Kenapa baru koma? Buat apa kalau Quran digelik-gelik doang? Burung beo juga bisa. Nah, Quran itu hidayah, hudan, purkon. Bagaimana kita bisa membedakan baik dan buruk? Bagaimana kita bisa dapat hidayah dari Quran? Bagaimana kita bisa dapat pelajaran, ilmu Padahal dalam Quran itu ada wa'ad dan wa'id, ada janji dan ancaman, ada pemberitahuan dari Allah, ada tentang informasi bagaimana kehidupan masa masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Lengkap Quran itu. Bahkan belakangan selain indeks Al-Quran yang empat jilid yang ibu dan bapak miliki, sekarang sudah ada indeks tercanggih dan indeks ter, terlengkap ya. Itu ada dua jilid nanti uh, ya perlahan ya Bu Erni terima kasih hamba Allah ini. Nanti kita bikin eh, karena tebel, dua jilidnya dibikin empat jilid lagi tipis-tipis. Enggak Pak Hari, saya mau pakai komputer. Di komputer lebih enak lagi. Kalau ibu dan bapak yang sudah punya komputer, itu tinggal diklik-klik-klik keluar ayat, keluar terjemahnya Allah Rabbi. Jadi kita akan paham Quran. Mudah sekali sambung menyambung. Karena itu karya para ulama. Jadi tidak salah para kiai kita, kamu tuh jangan menerjemah Quran sembarangan. Betul, jangan menerjemah. Karena harus ada bahasa Arabnya, nahu dan sorobnya, ilmu-ilmu alat lainnya, asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Kalau hadis kan asbabul wurud. Kalau Quran asbabun nuzulnya, nasih dan mansuhnya, <laughs> mana gitu. Usul pikihnya dan segalanya. Tapi kalau untuk baca terjemah karya orang kan mudah. Kita bisa terjemahan Departemen Agama, bisa terjemah Al-Misbah, Pak Quraish itu sampai bukunya berapa jilid itu ya harganya cukup lumayan nyicil dari sekarang ada tafsir Jalalain tafsir Jalalain tebel juga murah karena kertasnya koran bukan ilmunya yang di kertasnya dicetaknya dua jilid itu 30 juz ya bang Yangin Jalalain terjemahannya itu eh, tidak tidak sampai 100 ya 60 70 Dibila dibandingkan dengan manfaat yang didapat miliki tafsir di dalil Quran nyicil aja karena banyak tafsir al-marugi tafsir Asobuni, tafsir Ibnu Kasir. Ah banyak banget. Minimal ya Ibnu Kasir deh itu. Dulu miliki karena itu berjilid-jilid ya dengan Al-Misbah. Insya Allah miliki fikihnya fikih Islam. Fikih Islam itu karya Sulaiman Rasid. Masya Allah itu ternyata riwayat hidupnya beliau pengabdian untuk pendidikan itu dari mulai Padang ya, Padang kalau nggak salah. Uh, Padang atau Palembang itu. Terus ke al ajhar Di al ajhar pulang ke Indonesia di EIN ya dulu PTIN di Ciputat, sekarang jadi UIN ya. Nah, di situ dia berkiprah di Departemen Agama juga. Masya Allah bukunya. Fikih Islam selesai ke Fikih Sunnah. Karya besar Syair Sabik. Itu juga sudah ada terjemahnya. Mau yang eksklusif empat jilid. Mau yang satuan? Nah, saya sih belinya yang satuan, yang tipis-tipis ya. Sampai 16 jilid. Terjemahan, boleh gitu ya, silahkan. Saya bukan dagang buku, buat jualan buku. Menginformasikan, mari kita belajar langsung nyari sumbernya. Jangan katanya kata orang. Tiba-tiba ada penceramah, dia mengeluarkan ayat. Tapi kadang-kadang tidak mengeluarkan ayat berapa, surat apa. Jadi kita tidak tidak bisa ngecek ulang gitu ya. Nah ini insya Allah akan pinter. Baik, itu pembuka ya. Dan ini bisa ibu dan bapak yang ingin berlatih, sudah saya bikinkan CD-nya, kasetnya belum. Gitu, silahkan untuk uh, duafa, fakir miskin, yatim di diambil gratis. Tapi untuk uh, bukan duafa, bukan yatim, mohon diganti. <laughs> ya Bahkan kalau bisa mohon disumbang untuk... Nah, silahkan. Nah, satu miliki, perbanyak di rumah, bagi-bagi. Silahkan, itu ya. Saya ingin berbuat semampu saya, gitu perbanyak kan ada itu ada itu nyodong bajakan enggak enggak ada bajakan bajakan tuh karya saya sendiri suara saya dibikin oleh saya sendiri diperbanyak oleh saya sendiri disebarkan saya sendiri <laughs> gitu ya semuanya jadi silahkan komputer kan sekarang di mana-mana sudah ada tinggal di ber di burning sama Nero atau sama <clears throat> burning yang lain nah nanti di setelah diperbanyak bagi-bagi itu ya kita ngajar nggak bisa ya bagi ini ilmunya lewat CD-nya, kasetnya belum dibikin. <clears throat> kita masih akan meneruskan kalau kita membuka buku pelajaran tajwid warna hijau daun yang ditulis oleh al masud Syafi'i, kita sudah memiliki gambaran yang lengkap. Kemarin kita sudah menjelaskan halaman 7, 8, ya 7, 8 itu adalah kajiannya tentang wakof dan wasol. Apa maksudnya? Dengan belajar buku ini, kita bisa menerapkan bahwa membaca Al-Quran itu bisa diwakaf, bisa dipotong-potong, atau diwasol. Hanya saja kalau diwasol, kalau disambung ada ketentuannya. Mada, seperti kita membaca suratul fatihah, kalau diwakaf, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ar مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Gitu ya. Itu dipotong, potong, diwakop. Kalau di asal disambung gini. ujungnya dibaca apa adanya. Kecuali nanti tanwin. Kalau ujungnya ada tanwin berlaku ketentuan lima hal. Kalau tanwinnya ketemu alif lam komaria, ketemu alif lam samsia, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasdid, itu dibantu nun, nun kecil. Barisnya dibaca satu, tanwinnya dibaca satu jika disambung. Dibantu nun iwad. Mana gofurun alladhi, ketemu alif lam kan alladhi, jadi gofurun illadhi. Wailul likul humajati lumajat, lumajati niladi itu, tanwinnya ketemu alif lam. Atau nanti ketemu lafad Allah. Atau ketemu huruf mati. Kata Buya Yukarim. Pak Hari kecepatan. Ini kan <laughs> dalam rangka uh, menjelaskan secara lengkap, secara kapas, cepat. Makanya saya rekam. Nanti ibu dan bapak bisa memiliki rekaman ini. Nah, nanti kalau sudah Uh, satu buku sat, dalam satu CD, satu kaset, satu buku itu sudah bisa dijelaskan secara gamblang, pengertian secara menyeluruh dulu. Nanti secara detailnya baru dijelaskan. Mewakop adalah diputus-putus diwasol, disambung. Bacanya seperti itu. Nanti pelannya seperti itu. Sekarang cepatnya dulu. Kalau pelan nanti saya eh, apa rekamannya nggak bisa nggak bisa satu CD, nggak bisa satu kaset. Ini biar pengertiannya lengkap. Ibu dan bapak miliki diulang-ulang gitu. Setelnya diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Jadi cepat. Jadi nggak ngantuk. Kalau ah madu wajib, mutasil, adalah, matobi'i, ketemu. Ham ya, ditembak duluan sama musuhnya ya. Nah ini, nah ini. Jadi insya Allah nanti e, dibikinkan yang pelannya. Ada juga ini, Pak Hari tolong dieja AIU ubahnya nanti ya. E, insya Allah ke depan. Mudah-mudahan ya. Nanti saya lagi <clears throat> menjelaskan ini tajwidnya secara menyeluruh dulu ya. Jadi orang membaca buku ini sudah memiliki gambaran. Baik, oh buku ini berisi ini ini, begini begini begini gitu ya. Pak Hadi, rumah yatim alamatnya di mana? Di belakang stasiun Jatinegara ya. Stasiun Jatinegara di belakangnya ada apotek Pertiwi, dari situ nanti tanya aja. Rumah yatim di mana? Dekat kantor RKM ya. Ibu nih yang SMS, nah, itu silahkan datang. Saya ada Sabtu dan Minggu di sana. Itu Pak Ari jauh dari Tebet, dah dekat dari Tebet mah itulah ya. Gitu ya. Uh, uh, karena saya belum begitu hafal jalan-jalan di Jakarta. Kalau udah di Tebet nanti tinggal naik 44. Kan ada Tebet tuh. Nah, turun di stasiun Jatinegara. Dari situ ibu nyebrang, nah, tinggal tanya deh gitu ya. Mm -mm, Pak Ari diulang pada waktu dan jam yang berbeda karena saya kerja. Oh, maunya begitu. Tapi ini juga <laughs> gitu ya. Aduh, ceritanya panjang. Tapi alhamdulillah ini ada waktu satu jam pagi doang gitu ya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara ngulangnya? Miliki CD-nya, miliki kasetnya, itu untuk yatim dan prasejahtera silahkan gratis gitu ya untuk yang bukan yatim bukan prasejahtera diganti bila perlu didada didada apa <laughs> susah didanai dimodalin maksudnya apa meminta dari saya satu di rumah ibu di bapak nanti diperbanyak bagi-bagi gitu loh ya baik kita menjelaskan wakop dan wasol. Kalau wasol kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa berhenti? Napasnya nggak cukup. Kalau seandainya cukup seperti ini. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Itu bacaan di wasol. Jadi nggak boleh. Ya kadang-kadang imam tarawih ini sekarang lagi musim tarawih. Dia seperti wasol tapi bukan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah, salah, salah, salah. Karena kalau cepat itu ujungnya kalau di wasol itu ujungnya harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Boleh dipotong-potong berarti wakop dan wasol. Diputus dan disambung. Jadi sebagian diputus, sebagian disambung. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina na'amta 'alaihim ghairil wadubi 'alaihim waladdallin. Kok alifnya ada yang dibaca, ada yang enggak. Itulah. Ada yang hamzah wako, ada yang hamzah wasol, ada yang koto ya. Kalau iyaka, maliki yaumidini iyaka. Jangan maliki yaumidini ya, jangan. Tapi kalau ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim mima. Tuh, mimaliki yaumidin. Nah itu. Jadi gambaran umum halaman 7 halaman 8 adalah bagaimana cara membaca wakof dan wasol. Halaman 9 adalah tentang makhorijul huruf yang kemarin sudah panjang lebar saya bahas. Kemudian halaman 10, 11, bahwa dalam Al-Quran itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak yang mengandung alif lam ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tanda tasjidnya. Di bawah tasjid, di bawah sidah itulah huruf, huruf samsiahnya. Dengan kata lain, alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah yang 14, ibghi hajjaka wa khob akimah, maka otomatis alif lamnya lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Quran, Al-Jannatu, Al-Karimu, Al-Wahyu itu. al alnya dibaca. Tetapi kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14, ta sa dal zal ro zai sin shin sod da to zo lam nun. Nah, otomatis di atas lamnya tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda maka jangan dibaca. Mana contohnya? Asyamsu an-ni'mah. At-tamatu as-sana'u as-salatu. Alif lamnya, lamnya nggak dibaca. Jangan dibaca al-salatu tapi as-salatu nyamber. Dikatakan alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Itulah pelajaran kita, kajian kita tentang alif lam. Jadi alif lam itu ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Dibaca, tidak dibaca bukan karena kebenaran, tapi ada ketentuan. Yang dibaca manakala setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah yang 14. Begitu juga alif lam yang tidak dibaca manakala setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yang 14. Itu. Kalau ingin mudah memberikan pengajaran, alif lam yang dibaca, alif lam yang ada tanda sukunnya di atas lamnya. Alif lam yang tidak dibaca, alif lam yang di atas sukunnya, di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Alif lam yang tidak dibaca, kalau di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Jadi, alif lam itu jangan berharap, jangan memiliki anggapan bahwa setiap alif lam dibaca. Tidak semuanya. Alif lam ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Fungsinya alif lam sama seperti dalam bahasa Inggris itu the dalam artian menghususkan dari umum menjadi khusus, dari nakiroh dari umum menjadi ma'rifah kalimatnya itu ya. Makanya disebut lam ta'rif. Itu halaman 10, 11, 12. Di halaman 13 bahasan kita tentang mim dan nun yang ada sidahnya, yang ada tasjidnya. Sebetulnya mim dan nun tidak beda dengan huruf-huruf lainnya saat dia ada sidahnya, ada tasjidnya. Dalam artian semuanya setiap huruf yang ada tasjidnya, ada sidahnya dibacanya double, dibacanya ganda. Itulah perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf latin. Dalam huruf Latin untuk mendobelkan bunyi bacaan harus double huruf. Tapi dalam huruf hijaiyah cukup dikasih tanda tasdid. Hanya saja dalam pelajaran halaman 13 tentang gunah ini bukan saja harus dibaca double kalau menemukan tanda tasdid di mim dan nun ini, tetapi harus ditahan. Ada panjangnya, satu alif sampai satu alif setengah. Kemudian harus didengungkan itulah gunnah. Makanya menemukan mim dan nun bertasdid, maka bacanya ada tiga ketentuan. Dibaca double, sama seperti huruf-huruf yang lainnya kalau bertasdid. Tapi ada lebihnya untuk mim dan nun bertasdid ini selain dibaca dobel, dengung ke hidung, itulah guna dan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Kemudian halaman 14 itu tentang bagan halaman 14 pasal kelima bahwa hukum nun mati atau tanwin itu secara bagan dibagi empat. Ada izhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgom. Apa maksudnya kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah ini terbagi empat wajah, empat cara membaca. Yang pertama harus dibaca jelas. Dibaca jelas apanya Pak Ari? Nun mati itu nun mati atau tanwin an in un jika dicermati ternyata dalam dalam bunyi huruf Latin itu ujungnya mengansu, mengandung unsur n. Nah, n ini akan dijadikan apa? Apakah tetap n itulah idhar. Manakala nun mati atau tanwin bertemu dengan aha ho agoha atau hamzaha ainha gin ho. Kemudian nun, bunyi N ini akan ditambah jadi G, jadi eng. Kalau bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Mana? Ta, sa, da, zal. Ta, sa, da, Zai, jim. Sin, shin. Sod, ta, za, fa, koka. Atau sana kan jada sun qada sama. Dum tayyiba zid fi za Zalima ba zalima. Sebetulnya nggak ada kaitannya. Dalam dalam artian lagunya iya enak. Tapi untuk untuk huruf ifa tidak semua yang kita baca ini huruf ifa. Sip iya, sod, fa iya, zal iya, sa iya. Nun bukan huruf ikhfa tapi huruf idgom biguna. Alif hamzah bukan, kap iya, mim bukan ini. Hanya untuk enak lagu aja. Yang cocok yang lebih mudah yang tadi ta sa dal zal zai jim sin sin sod dot do fa kof ka fa koka. Kemudian bunyi nun mati atau tanwin bunyi n ini saat iklab kapan apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan ba bunyi n-nya berubah menjadi m tetapi disertai dengan samar min ba di jadi mim ba di samar sedikit dulu di kampung diajarin mimnya mingkem bukan bukan mim ba di tapi mim ba mim ba di ada samar sedikit Kemudian nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf idgom, n-nya berubah melebur pada huruf sesudahnya. Kapan kalau bertemu dengan salah satu huruf idgom yang enam, yarmaluna. Idgom itu dileburkan juga ada dua macam. Ada di, dileburkan disertai dengan dengung, itulah idgom biguna. Manakala nun mati atau tanwin ketemu huruf yanmu. Salah satu dari ia ya, nu, nun, mim, wau Atau bila guna diidgomkan tanpa disertai dengan dengung. Idgom bila guna, manakala nun mati atau tanwin ketemu lam dan ro. Min robihim jadi mir robihim tanpa didengung, tanpa ditahan. Beda dengan idgom biguna, waman jadi wamai, wamai ya'mal. Ditahan satu alif ya, disertai dengan dengung itu idgom biguna. Bagan halaman 14, 15 itu mulai penjelasan. Penjelasan tentang hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin saat idhar. Nun mati atau tanwin saat idhar. Tolong dicatat. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya dengan bahasa Arab atau dengan huruf Latin ada unsur N-nya. Dibacanya unsur N-nya tidak ada. Eh, maaf. <laughs> Terbalik. Idhar. Hukum nun mati atau tanwin saat idhar ini tolong dicatat tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya unsur N-nya ada, dibacanya juga ada. In huwa, ditulisnya begitu, dibacanya juga begitu. Min ilmin, dibacanya, ditulisnya begitu, dibacanya juga begitu. Dalam artian tulisan dan bacaan sama itu idhar. Beda dengan halaman 17 idgom. Di halaman 17 tolong dicatat, tulisan dan bacaan berbeda apa bedanya Pak Ari? Coba tulis dengan laten. Ditulis dengan laten, ditulis ada unsur N-nya. Dibaca unsur N-nya menjadi hilang, melebur pada huruf sesudahnya. Kecuali nanti bunyi nun mati ketemu nun, tidak kelihatan peleburannya. Karena nun mati ketemu nun. Tapi intinya semuanya diidgomkan, dileburkan, dimasukkan, disertai dengan dengung, itulah idgom biguna. Dileburkan tanpa disertai dengan dengung, itulah idgom bila guna. Kalau nun mati atau tanwin yang ketemu lam dan roh. Jadi di halaman 17 tentang idgom idgom biguna, bila guna ini tolong dicatat tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada unsur n-nya kalau dalam latennya dibacanya unsur n-nya jadi hilang. Di halaman 18 ada tuh dilihat. Kalau ditulis laten kan waman coba w a waman w a m a n waman ya betagi dibacanya menjadi wamai bunyi N-nya melebur pada Y. Lan nadwa memang tidak kelihatan karena nun matinya ketemu nun. Min maljain min bunyi n-nya melebur jadi mim maljain. Itulah idgom bi guna. Sedangkan halaman 19 idgom bilaguna. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idgom bilaguna lam atau ro, dileburkan, dimasukkan tanpa disertai dengan dengung. Hudan. Bunyi N-nya tetap sama seperti, seperti idgom biguna. Dalam artian bunyi N-nya jadi hilang. Hudan jadi hudal. Hudal lil muttaqin. Min robbihim jadi mir robbihim. Yubayin lana jadi yubayin lana. Bunyi N-nya hilang melebur pada huruf sesudahnya tanpa disertai dengan dengung. Itulah idgom bila gunah. Kemudian halaman 19 tentang ikhfa. Ini juga sama, objek sasaran kita adalah masih membahas tentang hukum non mati atau tanwin. Non mati atau tanwin jika dilatenkan bunyinya jadi n. Min, n kan ujungnya, an in un juga n. N ini, bunyi N ini akan menjadi bunyi apa? Kalau saat idhar N-nya tetap, saat idgom N-nya melebur pada huruf sesudahnya, saat ikhfa N-nya ditambah G jadi eng. Walaupun nanti pada pelajaran secara detail dijelaskan, ihfa itu ada tiga. Ada abad, ada ausat, ada akrob. Ada yang bunyi N-nya dekat, ada yang pertengahan, ada yang jauh. Manakala nun mati atau tanwinnya ketemu kaf dan kof. Di halaman 19 ini, nun mati bunyi N-nya akan bertambah dengan G jadi eng. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa 15. Mana? Tasa, dal, zal, zajim, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, koka. Kok beda Pak Ari? Urutan ini urutan yang ada di majelis ta'lim yang mudah. Semua orang membuktikan bahwa urutan ini lebih mudah ketimbang sod, zal, sa, kap, jim, shin, kop, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo yang ada di buku. Coba buktikan. Anak kecil mukti aja hafal. Mukti, huruf ifa 15 apa? Tasa, dalal, zaijim, sin shin, sadad, ta'za, fahkoka. Hampir mirip dengan huruf-huruf samsiah. Bedanya kalau samsiah ro zaidin zaijim. Ujungnya lamnun kalau samsiah, kalau ikhfa fahkoka. Nah, di halaman 20 adalah contohnya. An, tuh, an tambah G jadi an. An solatihim. Man zalladhi. Kemudian di halaman 21 tentang iklab. Apa itu iklab? Bunyi nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, bunyinya jadi M disertai dengan samar. sami on jadi sami on basir. Min di jadi min di Hampir mirip dengan ikhfa samarnya. Hanya kalau ikhfa itu dominan NG-nya ada, kalau iklab ini dominan M. Tapi saat iklab ini e, sami ombasir mirip dengan saat ikhfa kalau nun mati atau tanwin ketemu fa. Mirip. Mirip juga dengan hukum mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Itu ya gambaran jelasnya dulu. Sedangkan di halaman 22, macam-macam idgom. Apa pula? Ah, macam-macam idgom di sini ditinjau dari segi apapun hurufnya setiap menemukan huruf mati berhadapan dengan huruf yang ada sidahnya, ada tasjidnya diidgomkan. Sekali lagi, tadi kan non mati atau tanwin ada idgom bigunah dan bila gunah. Idgom bigunah itu disebut juga idgom ma'agunah. Nah di halaman 22 ini umum. Bukan hanya non mati atau tanwin saja. Semua huruf mati kalau berhadapan dengan huruf yang ada tasdidnya maka dijadikan idgom. Apakah semua hurufnya? Tidak semua. Jadi yang dikatakan kalau menemukan huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang jadi idgom. Ada yang nggak jadi idgom, ada beberapa nanti. Contohnya, Nah, di halaman 22 ada idgom mutamasilen. Kapan terjadi? Kalau menemukan huruf mati, huruf di atasnya ada sukunnya, berhadapan dengan huruf yang sama, dijadikan idgom mutamasilen. Mana contohnya? Contohnya di situ idrib bi Tuh, bak mati ketemu bak hidup. Dengan diidgomkan, sifat kolkolahnya hilang, kalau ada tak hamas, sifat hamasnya hilang. Itu muta mutamasilen. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi makhrajnya tempat keluarnya hampir sama itulah idgom mutajanisen. Tuh, mana contohnya lain basat basat basat kol oh, kolkolahnya jadi hilang. Lain basat tak kul jadi kur. Ah, kur rabi Itu idgom mutajanisen. Kemudian idgham huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi bunyinya hampir sama. Mana? Yalhas jadi yalhazalik. Ya bunayarkab jadi ya bunayarkam ma'ana. Itu macam-macam idgom ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda atau yang sama yang jadi idgom. Kalau huruf mati bertemu huruf hidup yang sama, jadilah idgham mutamasilen. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tapi tempat keluarnya hampir sama, itulah idgham mutajanisen. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda, tapi bunyinya hampir sama, itu idgham mutakoriben. Di cetakan Indonesia malah lebih mudah rumusnya. Kalau tu, uh, lupa, ah ben-benan, sen-senan lupa. Begini aja, setiap menemukan huruf mati, setelah huruf mati bertemu dengan huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Itu berlaku untuk semua idgom. Idgom biguna, idgom bilaguna, idgom mutamasilen, mutajanisen, mutakoriben, idgom hukum lamati, idgom hukum mimati. Pokoknya semua buktikan nanti. Ya, jadi teori lebih mudah itu untuk semua idgom. Di halaman 23 adalah penjelasan tentang macam-macam idgom. Idgom mutamasilen manakala huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis. Dalam Quran cetakan Indonesia ditandai setelah huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Di huruf hidup yang samanya ada sidahnya, ada tasjidnya. Maka cara bacanya huruf matinya jangan dibaca. Jadi di sini idrib kol-kolahnya jadi hilang masuk ke ba idrib bi asoka. Wa kod kol-kolahnya jadi hilang wa kod dakhalu. Sedangkan idgham mutajanisen huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tapi tempat keluarnya sama. Bunyinya sedikit berlainan. Mana abadetum jangan dibaca abadetum tapi abatum. Abatum jangan abatum karena di situ ada dal mati ketemu tak ya abatum. Jangan abadetum. Sedangkan idgham mutakoriben adalah huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi bunyinya hampir sama. Di halaman 25 bahasan kita tentang hukum Pak Pari cepat-cepat amat. Ini kan saya mengkaji secara umum dulu. Nanti rinciannya perlahan. Uh, eh, idgom mutakoriben terjadi yaitu apabila mengidgomkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi kedua huruf tersebut hampir sama. Apa contohnya? Samati ketemu zal. Itu pelan nanti nanti. Sekarang cepat dulu ya biar ibu dan bapak memperoleh gambaran secara umum tentang buku tajwid ini. Di halaman 25 pasal ke-7 hukum roh roh ini hanya tiga kemungkinan. Apa dia dibaca tafkhim tebel, apa dibaca tarkik tipis, atau boleh memilih antara tipis dan tebel. Kapan dibaca tafkhim? Apabila roh itu berbaris di atas, kalau nggak patah domah. Kapan lagi domah tain patah tain? Kapan lagi? Roknya mati. Tuh di halaman 25 ada bagan. Roknya mati. Sebelum rok mati baris di atas. Kalau nggak fatah domah itu roknya dibaca tebel. Atau e, roknya ini didahului kasroh aryoboh. Kasroh yang bukan asli. Kasroh dalam piil amar. Itu kasroh kan untuk membantu. Ya. E, seperti kata bayak tubuh uktub. U-nya itu itu pembantu. Nah jadi kalau dalam fi'il amar jika diwasol uktubu waktu faktubkah. Jadi tebel. Ya iyalah karena barisnya jadi di atas lagi. Kemudian roh dibaca tipis kapan? Kalau rohnya barisnya di bawah. Kalau nggak kasroh, kasroh tayen. Nah itu. Atau rohnya mati. Sebelum roh mati barisnya di bawah. Itu juga dibaca tipis. Nah, atau roknya barisnya di atas. Tetapi sebelum rok baris di atas ada yak mati. Jika dihentikan itu juga dibaca tipis. Boleh memilih boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebel saat roknya mati, sebelum rok mati menghadapi ya eh, setelah rok mati menghadapi huruf-huruf istilah. Nah itu di halaman 27 tuh. Boleh memilih, boleh tipis, boleh tebel. Huruf roh boleh dibaca tarkik, boleh dibaca tipis, boleh dibaca tabkhim tebel. Yaitu apabila roh itu mati. Didahului oleh huruf berbaris kasroh tetapi menghadapi huruf istilah. Jadi roknya mati, sebelum rok mati ada didahului ada huruf yang berbaris kasroh, setelah itu ketemu huruf-huruf istilah. Huruf-huruf istilah itu mana? Ada kho, ada so, ada bo, ada go, ada po, ada ko, ada zo, yang dibacanya keras. Selain rok, karena rok kan ini lagi dibahas. Huruf-huruf berbunyi o, kho, so, do, go, po, ko, zo, selain rok. Itu huruf-huruf istilah. Kemudian di halaman 28 bahasan kita tentang mim mati. Di halaman 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 itu nun mati atau tanwin. Bunyinya N kalau dilatenkan. Di halaman 28 ini bunyinya M, M mati. M ini bunyi M ini akan dijadikan apa? Di halaman 28 ada bagan. Yang pertama, idgom mutamasilen. Kapan terjadi kalau mim mati ketemu mim? Idgom mutamasilen. Kemudian mimati ketemu ba itu ikhfa safawi ya ke ke pinggir dulu. Nah, nanti ada mimati ketemu selain mim dan ba ada idhar. Kemudian mimati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Itu bagannya membaca bagan. Hukum mimati itu ada tiga. Idgom ya ada idgom mutamasilen, idgom mimi, ada idhar, ada ikhfa syafawi. Dalam ikhfa syafawi nanti ada idhar, uh, eh, dalam idhar ada idhar syafawi. Nah, Kajian itu nanti akan dirinci, dijelaskan. Di halaman 29, hukum mim. Kapan terjadi manakala mim mati ketemu mim, jadilah idgom mimi atau idgom mutamasilen. Mana hum yukhrijunahum minazulumat, mati ketemu mim. Wa malahum mim mati ketemu mim. Itulah idgom mimi atau idgom mutamasilen. Yang kedua hukum mim mati ini, hukum mim mati ini ikhfa syafawi. Kapan terjadi Manakala mimati ketemu ba. Mana? Naba'ahum tung bi ni'mati Kemudian mimati kalau bertemu selain dengan mim dan ba, selain mimati ketemu selain mim dan ba harus dibaca idhar. Mana alam taro kan banyak orang yang jadi imam taraweh alam taro jangan diidharkan alam taro tapi tidak dihentak hanya untuk ibu dan bapak yang belajar terlambat dihentak untuk latihan tidak ada masalah. Untuk latihan. Setelah profesional, setelah bagus, hentakan itu tidak boleh ada. Di halaman 30 tentang idhar syafawi. Jadi mimatik ketemu selain mim dan ba itu idhar secara umum. Di dalamnya nanti ada waw dan fa. Maksudnya apa? Kalau mimati berhadapan dengan waw atau fa, diidharkan sama seperti huruf idhar yang lain, tetapi disertai harus hati-hati, harus sangat. Karena bunyi mim dengan waw dengan fa ini dekat mirip-mirip. Harus hati-hati syafawi, sapatain. Dua bibir kita kan bunyinya mm, mim, kan gitu. Wahum fiha. Tuh. Jadi bibirnya sama hati-hati di situ. Maka dikatakan idhar syafawi. Manakala mimati bertemu waw atau fa. Di halaman 13, pasal ke-9 membahas tentang lafad Allah. Lafad Allah ini tidak beda, hampir mirip dengan hukum roh dalam artian tipis dan tebel. Tafhim dan tarkik. Hanya saja kalau roh ada saat rohnya itu baris di atas atau baris di bawah. Tapi lafad Allah tidak ada lafad Allah di atas yang yang ada di sini sebelum lafad Allah itu baris di mana? Kalau sebelum lafad Allah barisnya di atas berarti dibaca tabkhim. Kalau sebelum lafad Allah barisnya di bawah atau kasroh dibacanya tipis. Tafhim ini dikatakan juga taglid. Lebih cocok untuk lafad Allah ini taglid bukan tafkhim. Karena ada unsur, ada sifat huruf yang lain. Walaupun di buku ini dikatakan tafkhim dan tarkik. Jadi bahasan tentang lafad Allah di halaman 31 bagan, di halaman 32 penjelasannya. Lafad Allah dibaca tabkhim, dibaca tebel, berbunyi o oh, apabila sebelum lafad Allah ada baris domah, domah atau fatah. Atau sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris di atas. Mana? Rasulullah barisnya di atas kan? Rahmatullah. Ada sebelum lafad Allah huruf yang berbaris domah. Baris di atas kan? Nasrum minallah ada sebelum lafad Allah ada nun. Huruf nun yang berbaris fatah baris di atas. Yang tipis apabila sebelum lafad Allah barisnya di bawah berbunyi A. Mana? A'udzubillah. Tipis tak? Sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris di bawah, berbaris kasroh. Bismillah, fisabilillah. Kecepatan pari. Ya nanti dibahasnya pelan-pelan. Ini makan secara umum dulu. Alhamdulillah ya kemarin training di PTPL ini sukses empat hari. Hari Rabu nanti ada training di Depok ya di Masjid Al Fauzin kalau nggak salah Fauzin Fauzin Pak Irwanto dekat AA Gym di sana di e, Pesona Depok di Margonda Raya. Silahkan terbuka untuk umum. Kemudian kam, e, hari Rabunya di masjid di masjid di Pesona Depok. Hari Jumatnya jadi di Depok juga di Jalan Kartini ya di Jalan Kartini 258 di rumah Ibu Dokter Bulisa itu juga terbuka untuk umum. Kemudian insya Allah tanggal 20 kita ada uh, pelatihan untuk remaja masjid Jakarta Selatan ya. Ini di Haryono Center di Buria uh, sebagai pelaksana itu juga terbuka untuk umum dan gratis. Oh, coba masya Allah. Nah ini kenapa saya bikin res resesi atau uh, pengantar seperti ini. Saya bikinkan CD-nya, saya bikin kasetnya, saya bagi-bagi biar mereka paham gitu ya. Karena kadang-kadang uh, kadang -kadang kita mempelajari tajwid itu jujur aja Dulu kita tahu tajwid itu yang dimaksud dengan tajwid itu idhar, idgom, ikhfa, iklab, matobi. Hanya itu aja. Padahal tajwid itu banyak e, komponennya, banyak rangkaiannya. Oleh sebab itu saya berikan gambaran. Jangan jangan maaf seperti orang yang nggak bisa melihat yang tunanetra itu gajah itu mas seperti apa gajah itu panjang karena yang dipegang ekornya satu lagi gajah itu gimana mas oh gajah itu yang tinggi yang besar dipegang pohon besar oh ini gajah nah, itu jadi saya ingin memberikan uh, pengertian secara kafah, secara lengkap, secara sempurna. Ini loh gajah, gajah ini seperti ini, uh, ada belalainya, badannya besar, tinggi, dan segalanya. Tajwid ini seperti ini. Jadi saya ingin memberikan gambaran secara lengkap dulu. Setelah ibu dan bapak memiliki gambaran secara lengkap, baru dirinci satu persatu materi demi materi. Nah di halaman 33, ini pelajaran kita tentang mad, bacaan panjang. Tingkat kesulitan tertinggi dalam pelajaran tajwid adalah manakala kita belajar makhraj huruf, mengeluarkan huruf, dan mad-madan ini. Jadi kalau ibu dan bapak sudah pinter mad, makhrajnya bagus, jadi ustaz dan ustazah insya Allah. Dan ini sudah banyak ya, eh, training-training yang kita laksanakan sudah bisa mengkader dan sudah bisa mengajarkan kepada yang lain. Hukum mad, mad itu apa? Bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga alif waw ya. Itu di halaman 33. Ya, Nanti uh, ini kan bahasan kita baru sampai halaman 32. Insya Allah besok um, untuk indeks Qurannya saya tunda dulu. Karena ini perlu untuk uh, ibu dan bapak memperoleh gambaran secara lengkap tentang tajwid. Besok Senin kita teruskan mulai dari halaman 33. Uh, gambaran secara utuh, secara menyeluruh. mungkin ibu dan bapak, kata ibu Yayu, saya jangan gimana Pak Ari. Jangankan yang baru dengar saya aja yang sudah belajar tiap minggu masih bingung. <laughs> Gak apa-apa kan. Bingung itu awal pinter. Jadi nanti setelah saya jelaskan secara gamblang begini, cepat begini, nanti dijelaskan perlahan. Ini loh Bu, di halaman 3132 itu ada membahas tentang lafad Allah. Lafad Allah itu bisa dibaca O, tebel, ada di bahasa tipis. Jangan Assalamualaikum warahmatullah, tapi warahmatullah. Karena tebel, tafkhim. Atau jangan Rasulullah, Rasulullah. Kenapa? Karena tabkhim. Kenapa tabkhim? Karena sebelum lafad Allahnya barisnya di atas. Bismillah, jangan bismillah. Kenapa? Karena sebelum lafad Allah baris di bawah itu. Nanti demi, eh, apa penjelasan secara rinci, perlahan, lengkap disertai dengan contohnya. Ibu, Bapak lihat halaman 32 contohnya. Saya sampaikan Rasulullah. Ibu ikutin. Rasulullah. Rahmatullah. Nasrum minallah. Itu baru pelan. Jadi ibu dan bapak yang hari ini baru mengikutin, cepat amat susah ngikutinnya. Itu direkam sengaja untuk ibu dan bapak bisa memiliki. Insya Allah untuk yatim, prasejahtera, silahkan diambil. Saya siap, siapkan gratis. Tapi untuk yang bukan prasejahtera, bukan yatim, tolong didanai. Maksudnya didanai apa? Ambil dari saya satu, kopi ulang, bagi-bagi. Saya ingin memberikan eh, menjadikan program ini pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Jadi semuanya melek Bukan hanya melek bisa baca, nanti juga bisa memahami Al-Quran melalui indeks Quran. Apa itu indeks? Indeks itu kalau ibarat ibarat di, kita dapat undangan tuh peta. Kita mau ke pasar Minggu, oh diundang alamatnya di sini, di sini, di sini, di sini RT sekian. Naik seperti itu. Jadi semua orang akan menjadi paham memahami Al-Qur'an secara mudah. Itu dulu barangkali Ibu, waktu kita habis e, untuk hari se, hari Senin murotalnya bisa dipersiapkan surah Al-A'raf ayat 19 hingga 51. Surah Al-A'raf ayat 19 hingga 51. Untuk ibu dan bapak, anak-anak yatim dan prasejahtera yang menginginkan, yang baru jadi saya rekamkan adalah AI Uba. Untuk tajwid ini lagi diedit ya. Lagi saya edit, jadi insya Allah. Jadi jangan ada pemikiran, wah Pak Ali kasihan dong itu kalau di... Enggak apa-apa. Saya bikin, saya bikin sendiri, saya perbanyak sendiri, saya bagi-bagi. Itu ya. Jadi silahkan untuk prasejahtera, yatim diambil. Itu gratis. Untuk yang bukan prasejahtera dibantu diperbanyak silahkan. Ibu dan Bapak ada saran ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Insyaallah saran dan kritik sangat saya harapkan karena demi perbaikan rencana program pemberantasan buta harap Al-Qur'an kita ini. Selamat menunaikan ibadah siang untuk hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semuanya dan Allah memberikan topik dan hidayah untuk kita untuk tetap istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jadi kalau merasa ibu dan bapak, cepetan, itu kan direkam dan ibu dan bapak bisa mendapatkannya. Saya emang nggak mau pakai CD-nya, mau pakai MP3, tinggal copy dari komputernya. Oh enggak, saya mau kasetnya nanti. Kasetnya nanti tak bikinkan juga ya, insya Allah. <laughs> Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.